Dan antum sekalian sudah memahami alhamdulillah bahwasanya bulan Ramadan dan berakhirnya yaitu awalan dan akhiran Ramadan itu ditentukan dengan ru'yah, melihat hilal dan hilal adalah satu nama bulan <clears throat> yang khusus untuk memisahkan antara Sya'ban dan Ramadan juga Ramadan dengan Syawal. Jika ditanya apa dalil bahwasanya dalam menentukan bulan Ramadan awal dan akhirnya itu dengan melihat hilal, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Naam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya adalah berpuasalah kalian karena telah melihat melihatnya, yaitu melihat bulan atau melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah kalian karena telah melihatnya pula. Jadi kedua-duanya didasarkan dengan dengan apa? Dengan melihat, melihat hilal. Bukan dengan bukan dengan apa? Bukan dengan menghitung kalender, bukan namun fa'in gumma alaikum. Nah, di sini ada kondisi lain jika kita tidak melihat hilal tersebut. Fa'in gumma alaikum artinya adalah jika bulan tersebut tertutup dari pandangan kalian fa'uddu salasin maka hitunglah bulan menjadi berapa? 30 hari yaitu bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besoknya itu dilarang untuk berpuasa. Dilarang untuk berpuasa. Dan e, lusa baru boleh berpuasa atau dalam eh, riwayat lain fa alaikum faqduru faqdurulah yaitu artinya adalah uh, di ada penafsiran ada dua penafsiran namun yang benar adalah penafsiran faqdurulah artinya adalah maka akmilu salasin 30 lengkapilah 30 paham adapun mazhab Hanabilah mereka tidak menafsirkan faqdurulah sebagai 30 eh, hari. Tapi mereka menyempitkan atau memahami bahwasanya artinya faqdurulah artinya adalah fadhayyiqulahu lahu. Yaitu sempitkanlah bulan bulan Sya'ban. Dan ini pemahaman yang uh, ber, berseberangan berseberangan dengan jumhur ulama. Nah, berseberangan dengan jumhur ulama dan tidak valid. Taib. Dan bulan ini ditetapkan dengan ru'yah hilal, kita sudah tahu alhamdulillah. Kemudian syarat untuk menetapkan bulan ini Ramadan pembukaannya ada berapa orang? Satu orang dan dia harus thiqah, harus adil. <coughs> dia harus orang yang adil, <coughs> bukan sembarang orang. <coughs> Dan adapun untuk bulan Syawal atau berakhirnya Ramadan, maka mengharuskan berapa syahid? Hah? Dua orang. Nah, dua orang. Dan mereka juga harus harus adil. Tidak boleh sembarang orang. Sahih. Kemudian tanbi di sini. Uh, Oke, okay, uh, eh, insya Allah kita tidak membahas dulu dengan memba kita hari ini tidak membahas bagian ala man yajib yaitu atas siapa puasa Ramadan itu wajib namun uh, eh, Allah saya akan memberikan beberapa faedah berkenaan dengan syahadat dan juga adil insyaallah <clears throat> ya kemudian Syekh berkata ini ada tanbih yaitu yang harus kita perhatikan waman roa al-hilal wahdahu dan barang siapa yang melihat hilal sendiri, dia sendiri yaitu satu orang saja melihat, fala yasumu hatta yasuman nas. Maka janganlah dia berpuasa hingga manusia itu ber, hingga masyarakat atau manusia lain pada berpuasa. Jadi dia tidak boleh berpuasa sendirian. Naam, dia tidak boleh berpuasa sendirian. Wala yuftiru hatta yuftiru. Naam, wala yuftiru hatta yuftiru artinya janganlah dia beriftar atau berbuka maksudnya dia tidak Eid sendirian, dia tidak bersyawal sendirian, dia tidak membuka syawal sendirian sebelum manusia juga uh, membukanya yaitu uh, mengadakan Eid al-Fitr. Jadi tidak boleh seseorang yang melihat hilal sendirian kemudian dia berpuasa sendiri atau melihat hilal menuju syawal sendirian dia kemudian bersyawal sendiri atau eh, melakukan menunaikan ibadah Aid al-Fitr sendiri dan ini juga tidak mungkin. Fa'an Nabi Urairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini adalah hadis eh, sebagai dalil atas pernyataan Syekh tadi as-saumu yauma tasumun afwan as-saumu yauma tasumun au yauma tasumun sahih wal fitru yauma tuftirun. Naam, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. As-saumu yauma tasumun artinya adalah waktu puasa adalah hari di mana kalian semua itu berpuasa. Jadi bukan satu orang doang, namun kalian semua dan ini umum untuk semuanya mencakup semua manusia di daerah kalian. Jadi jika semua orang berpuasa maka kamu harus berpuasa. Jangan menyendiri atau dengan organisasinya atau dengan kelompoknya, partainya yang menyelisihi masyarakat. Ah, yang merasa kelompoknya lebih benar padahal justru kelompoknya yang salah, menyalahi dalil, menyalahi kaidah asal, maka sebaiknya mereka bertaubat dan tidak melakukan hal yang menjurus pada pertambahan perbedaan. Waktu puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. waktu berbuka yaitu Idul Fitri adalah hari kalian semua ini berbuka. Jadi berbuka di sini maksudnya adalah merayakan hari Eid al-Fitr yaitu tidak lagi berpuasa pada hari itu. Jadi harus bareng-bareng dengan umat muslimin Wal adha yaumatudahun dan hari Idul Adha adalah hari di mana kalian berkorban. Taib. Jadi di sini sebenarnya yaitu ini hadis sahih, hadis riwayat uh, dan ini hadis sahih, as-saumu yaumatasumun tasumun wal fitru yaumatuftirun wal adha yaumatudahun. Ada faidah yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwasanya jika dalam satu syariat Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebersamaan dalam umat yaitu seperti saum seperti haji, maka jika ada perbedaan, hindarilah perbedaan itu dan jadikanlah persatuan itu tertancap. Jadi jangan justru menyebabkan perbedaan. Apalagi berbangga diri dengan perbedaan. Berbangga diri dengan kelompoknya yang berbeda. Padahal justru kelompoknya yang salah. Ini sangat sangat buruk sekali. Asamu yang sumun taib. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa dan beriftar dan juga bertadhiyah berkurban ketika manusia atau masyarakat setempat itu juga melakukannya. Taib. Sekarang ada faedah e, tentang syahadah tadi. Kita lihat atau kita ketahui bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan diwajibkan untuk menunaikannya berdasarkan apa? Berdasarkan syahadah. Dan syahadah dalam bulan Ramadan atau menuju bulan Ramadan itu membutuhkan satu orang yang adil. Tentu saja dia muslim. Satu orang. Adapun syahadah untuk bulan Syawal maka membutuhkan berapa? Dua orang. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah syahadah atau persaksian seorang perempuan dalam melihat hilal itu diterima? Diterima nggak persaksian seorang perempuan? Karena yang kita fahami dari hadis-hadis sebelumnya itu semuanya tentang laki-laki. Tidak ada yang meriwayatkan bahwasanya seorang perempuan menyaksikan atau mengklaim persaksian bahwasanya dia melihat hilal. Belum ada riwayatnya. Nah, di sini ada ikhtilaf para al-fuqaha. Namun saya hanya menyebar, menjabarkan ikhtilaf ini, perbedaan pendapat ini dan apa sebab perbedaan pendapat, namun saya tidak bisa mentarjih apakah diterima atau tidak wallahu a'lam. Saya hanya menyampaikan di sini. Jadi mudah-mudahan berfaedah. Bahwasanya para fuqaha itu berikhtilaf, berbeda pendapat mengenai penerimaan persaksian seorang perempuan dalam penglihatan bulan Ramadan, maksudnya hilal Ramadan. Ada berapa ikhtilafnya? Ada berapa perbedaan pendapatnya? Ada dua. Yang pertama mengatakan bahwasanya syahadah mereka yaitu syahadah wanita satu orang ketika bulan Ramadan atau dua orang ketika setelah selesai bulan atau menuju akhir atau menuju datangnya bulan Syawal itu dua dua wanita itu diterima. Yang ini mazhab pertama bahwasanya itu diterima. Syahadah mereka, syahadah wanita itu diterima. Dan ini adalah mazhab siapa? Mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Al-Hanafiyah. Naam, mazhab Al-Hanafiyah. Nah, ini jika apa? Adapun mazhab Hanafiyah, mereka menerima persaksian wanita jika cuacanya mendung atau semacamnya. Jadi kalau misalnya cuaca mendung, kemudian ada wanita yang bersaksi bahwasanya dia melihat hilal, maka diterima hilalnya, eh, diterima syahadahnya atau persaksiannya. Dan ini juga pendapat uh, Al-Hanabilah, mazhab Hanbali. Mereka juga mengatakan bahwasanya persaksian wanita diterima dalam masalah ini. Uh, kemudian ada sebagian juga ulama Syafi'iyah yang menetapkan diterimanya persaksian wanita. Uh, itu yang pertama, pendapat pertama. Yang pendapat kedua, bahwasanya persaksian wanita itu tidak di tidak diterima. Dan inilah ada madhab madhab Maliki. Nah, madhab Maliki. Dan juga ini adalah madhab yang sebenarnya dari Asy-Syafi'iyah. Maksudnya Asy-Syafi'iyah itu memiliki dua memiliki dua pendapat dalam hal ini yaitu yang pertama diterima syahadah atau persaksian wanita, yang kedua tidak diterima. Dan yang benar, yang mu'tamad, yang disandarkan sebenarnya dengan mazhab syafi'iyah dalam hal ini adalah bahwasanya mereka tidak menerima keputusan menerima persaksian dari seorang wanita atau lebih. Yang penting tidak ada wanita dalam persaksian. Taib. Ah. Eh. Eh, nah. Qala Syekh. Hmm. Saya lanjutkan qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di kitab Asy-Syarah Al-Mumti' atau sebenarnya ketika mensyarah kitab Zad Al-Mustaqni' beliau menjelaskan atau berkata <clears throat> Ba'dul ulama qalu innal untha la tuqbal shahadatuha la fi Ramadan wala fi ghairihi لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا والمرأة شاهدة وليست شاهدة Nah ini adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya syahid syahidah uh, wanita yang bersaksi itu tidak diterima persaksiannya. Ini beliau mengatakan bahwasanya sebagian ulama berkata, Sesungguhnya wanita itu tidak diterima syahadat atau tidak diterima persaksiannya. Entah itu di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan. Karena yang melihat maksudnya bulan selain Ramadan untuk menuju Syawal. nah Karena yang melihat hilal dalam masa atau zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu dilaporkan di hadis adalah siapa? Seorang laki-laki. Enggak tidak ada yang seorang perempuan. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, fa'in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Artinya, jika dua syahidan, jika dua persak pens, apa bahasa Indonesia ya, penyaksi atau dua orang yang bersaksi, dua orang yang bersaksikan, yang menyaksikan, fasumu wa aftiru, maka kalian harus saum atau berbuka, beriftar syahida syahidan. Nah, di sini lafaznya syahidan, bukan syahidatan dan juga bukan syahidatun atau syahidat syahidatan, tidak. Tapi syahida syahidan yang maknanya diketahui bahasanya yang bersaksi siapa di sini dalam hadis ini fa'in syahida syahidan yaitu laki-laki, dua orang laki-laki. Jadi tidak ada perempuan. Ini ungkapan atau pernyataan sebagian ulama yang tidak membolehkan atau tidak menerima persaksian dari wanita dalam masalah ini. Wadalil uh, dan juga Naam. Wadalil madhab anna hadha khabarun dini yastawi fihi adh-dhukur wal inath kama stawa adh-dhukur wal inath fi riwayah wa riwayah khabar dini. Oleh hada lam yashtaritu li ru'yati ثبوت Ramadan thubut thubut dhalika 'inda al-hakim wala lafz asy-syahadah bal qalu law sami'a syakhsan thiqatan na'am law sami'a syakhsan thiqatan yuhaddithu an-nas fi يلزمه bi annahu ra'al hilal fa an bi dan ada juga yang berdalil bahwasanya Persaksian ini itu adalah khobar yang berkaitan dengan agama. Dan persaksian yang berkaitan agama atau khobar yang berkaitan agama itu sama saja hukumnya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Sebagaimana dalam riwayat, dalam periwayatan hadis atau dalam periwayatan khobar atau dalam periwayatan asar itu sama saja antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Naam tidak melihat kepada perbedaan gender. Dan riwayah itu termasuk khobar dini sebagaimana uh, al-hilal ru'yatul hilal juga merupakan khobar dini dan karena itulah sebagian ulama tidak menjadikan kepriaan atau kelelakian sebagai syarat dalam ru'yah hilal Ramadan. Naam, tidak menjadikan itu sebagai syarat dan juga tidak tidak mengharuskan adanya lafaz syahadah, lafaz persaksian. Bahkan para ulama, sebagian ulama yang membolehkan mereka berkata, jika seseorang mendengar seseorang yang fikoh terpercaya, dia jika dia atau orang yang fikoh tersebut berkata bahwasanya dia ya ini orang yang fikoh tersebut datang ke majlis ataupun datang ke perkumpulan manusia. Lalu dia bilang orang fikoh ini bilang bahwasanya dia melihat hilal, maka semua orang itu harus mempercayainya dan beramal dengan sesuai dengan apa dengan apa yang ia saksikannya itu hilal. Nah, nah ini jika hilal Ramadan membutuhkan satu orang saja. Dan jika hilal Syawal maka harus membutuhkan atau maka harus didasarkan atas dua orang pensak yang menyaksikan. Saya, paham? Mafhum lah. Mafhum. Mafhum, na'am. Kemudian ada juga pembahasan atau pertanyaan. Ya, ini maksud dengan adil itu apa sih? Ya, ini maksud dengan adil atau thiqah sehingga persaksiannya itu terima apa sih? Karena ketika kita melihat ada seseorang, misalnya seseorang <coughs> orang tersebut mengklaim bahwasanya dirinya melihat atau matanya, hmm, matanya melihat uh, ada hilal di malam 29 menjelang esoknya. Hmm? Kemudian orang tersebut berkata saya melihat hilal tadi. Nah, uh, sekarang apakah kita harus mempercayainya dengan kaidah bahwasanya al aslu fil muslimi al adalah dasarnya seorang muslim itu dipercaya atau dianggap sebagai seorang yang bisa dipercaya, adil, adil. Apakah ini bisa dijadikan sandaran? Nah, di sini kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan adil. Jadi tidak semua orang bisa dikategorikan sebagai adil. Bahkan saya sendiri belum bisa dikategorikan sebagai adil. Antum juga, siapapun. Karena adil itu tidak bisa diklaim, namun disepakati oleh orang-orang banyak. Nah, ada pertanyaan apakah apa itu adil dalam ru'yah hilal? Hmm adal jenis apa yang menjadikan seseorang itu diterima perkataannya bahwasanya ia melihat hilal. Adil seperti apa? Ketahuilah bahwasanya adil dalam bahasa itu artinya adalah al-mustaqim. Al-adil artinya adalah mustaqim. Al-mustaqim adalah artinya adalah orang yang orang yang lurus, jadi tidak belok-belok. Ini berarti dia tidak mengikuti maksiat dan tidak mendekati syubhat. Naam. Jadi orang yang mustaqim, lurus-lurus saja ya mungkin dia melakukan kesalahan namun kesalahan tersebut ya tidak menjadikan dia keluar dari barisan orang-orang yang lurus. Kemudian dalam syarat arti dari adil secara syariat adalah man qawma bil wajibat Walam yaf'al kabiratan Walam yusir 'ala sagirah Man qawma bil wajibat Walam yaf'al kabirah Walam yusir 'ala sagirah Orang yang bisa disebut adil itu adalah orang yang uh, koma bil wajibat. Yang mendirikan kewajiban. Mendirikan kewajiban seperti apa? Mendirikan kewajiban itu seperti menunaikan kewajiban berpuasa. Ah, afwan, menunaikan ya na'am itu termasuk juga juga dengan qiyam bil wajibat. Namun yang lebih sering, yang lebih e, dekat dengan kita atau dekat dengan kesehatan kita adalah orang yang sholat lima waktu. Jika dia tidak menunaikan lima waktu, tidak mungkin dia dikatakan adil. Bahkan orang yang sholat lima waktu aja, belum tentu bisa langsung begitu saja dikatakan sebagai seorang adil, karena masih ada lagi syaratnya. Man qama bil wajibat, yaitu yang menunaikan kewajiban. Dan kewajiban itu termasuk juga dengan hukuk al-usariyah, hak-hak hak-hak keluarga seperti memberi nafkah, ah, membimbing anak dan istri dan sebagainya. Semua itu termasuk dengan al-qiyam bil wajibat. Nah, itu yang pertama. Secara istilah syar'i, al-adl artinya adalah man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabirah. Dan dia belum belum apa? Belum melakukan sesuatu yang atau suatu dosa besar. Nah, ini secara zahirnya karena kita tidak tahu bahwa apa yang ada di hatinya apakah hatinya juga berlaku dosa besar atau tidak, kita tidak perlu mengoreksi isi hati seseorang karena kita tidak tahu tepatnya seperti apa. Namun dalam zahirnya kita ketahui bahwasanya dia tidak atau bukanlah pelaku dosa besar. Dosa besar itu seperti namimah, mengadu domba, juga seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang lain tidak dalam bentuk kebenaran atau sesuatu yang disepakati atau disetujui oleh syariah dan tidak mengandung maslahat, bahkan mengandung mafsadat. Ini semua termasuk kabirah. Dan yang ketiga syaratnya dalam menetapkan keadilan seseorang atau keistiqomahan seseorang adalah walam yusir ala sogiroh dan ia tidak tidak terlihat apa? Tidak terlihat terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa dosa-dosa kecil. Nah, ini yang aslinya adalah al adil di sini itu adalah man qama bil wajibat walam yaf'al kabirah walam yusir ala saghirah. Itu khusus untuk adil dalam syariat. Kemudian kita menimbang lagi atau meninjau bahwasanya kita akan menetapkan hukum bagi ru'yah hilal, melihat kepada hilal. Dan apakah seorang yang melihat hilal atau mengklaim melihat melihat hilal, dia memang berakhlak baik, dia memang menunaikan kewajiban, dia memang tidak pernah terlihat berbuat dosa besar dan dia memang tidak pernah diketahui uh, terus-menerus berbuat dosa kecil, namun ternyata matanya rabun atau bahkan tidak punya mata. Apakah mungkin ini disebut sebagai seorang yang bisa dipercaya dalam melihat hilal? Nah, karena itu ada tambahan dalam kasus ini ada tambahan satu lagi bahwasanya dia harus memiliki pandangan mata yang yang kuat, yang jernih. Maka tidak mungkin seorang yang rabun misalnya seperti saya karena saya juga minus tiga hmm, sejak kecil minus tiga jadi tidak mungkin melihat-lihat ini tanpa kacamata. Jika dia tidak e, mampu atau kurang, matanya minus atau matanya mungkin tidak ada malah, maka dia tidak boleh atau tidak bakal tidak mungkin dipercaya klaimnya sebagai orang yang telah melihat hilal. Karena bisa saja atau bahkan mungkin saja atau mungkin pasti bahwasanya telah berdusta. Dan jika matanya atau pandangan matanya itu lemah dan orang-orang juga tahu bahwasanya pandangan matanya lemah atau bahkan orang-orang tidak tahu, orang-orang melihat matanya itu misalnya jereng atau tidak ada dan sebagainya, maka tidak mungkin diterima syahadatnya meskipun dia adalah seorang yang sangat soleh yang diketahui dalam masyarakat dia adalah seorang kiai misalnya. Nah, karena dalam ru'yah hilal membutuhkan ru'yah yaitu melihat dan melihat membutuhkan mata. Jika matanya itu kurang, bagaimana dia bisa menyangka bahwasanya itu adalah hilal? Siapa tahu itu adalah kapas yang sedang berterbangan misalnya. Ah atau mungkin di matanya ada belek misalnya dan, dan kelihatan besar dan itu dia lihat, melihat seperti hilal. Tidak mungkin. Jadi syarat yang keempat dalam menetapkan seseorang sebagai orang yang melihat hilal dengan jujur bahwasanya dia telah lolos seleksi yang pertama man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabirah wa lam yusiru ala saghirah wa indahu qawi wa walahu quwwatul basar walahu quwwatul basar memiliki pandangan mata yang pandangan mata yang kuat Taib ji insyaallah Nah, untuk uh, eh, alaman yajib sebenarnya kitab Al-Wajiz ini begitu singkat dan kita tahu bahwasanya dalam berpuasa itu banyak sekali hukum-hukumnya dan pelajaran penting mengenainya, tata cara bagaimana berpuasa dan juga apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, itu semua sangat penting dan tidak mungkin kita dapat membahasnya di setiap kajian, maksudnya dengan lengkap dan juga disebabkan lain karena keterbatasan ilmunya. Jadi insya Allah kita akan mencoba untuk mengupas beberapa soal soal yang kemudian akan kita jawab bersama dan jika ada ikhtilaf di sana kita insya Allah akan memilih yang lebih lebih dekat dengan dalil lebih dekat dengan dalil bukan lebih dekat dengan kelompok kita lebih dekat dengan dalil dan juga kita mencoba untuk uh, membahas pun itu membutuhkan waktu yang panjang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan mudah-mudahan uh, diberi kenikmatan dalam mencari ilmu karena membutuhkan waktu panjang memang dalam mencari ilmu sedangkan dalam kitab kitab Al-Wajiz ini sendiri sangatlah singkat sangatlah singkat karena bab puasa itu seharusnya menjadi panjang karena kitab Al-Wajiz ini hanya berisikan beberapa kaidah penjelasannya sedikit sekali dan sisanya adalah hadis Nabi atau ayat Al-Qur'an atau isbat atau penetapan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi insyaallah next meeting nah, pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas pada siapa puasa Ramadan itu menjadi kewajiban dan itu nanti akan ada pembahasan tentang uh, muslim itu seperti apa, kemudian akil itu seperti apa, balik seperti apa. Tapi insya Allah kita mencoba untuk meringkas, nah apa yang anda baca dan apa yang anda cari di kitab-kitab, insya Allah akan diringkas dan disampaikan dengan secepat-cepatnya, insya Allah, dengan semudah-mudahnya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta